Bagaimana kita harus memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang punya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan sebab dia hanya satu kali di dalam setahun maka siapa yang menggunakannya dengan baik maka diharapkan dia mendapatkan kebaikan karena itu Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau naik ke atas mimbarnya dan mimbar Nabi SAW itu tiga anak tangga maka ketika beliau naik pada mimbar yang pertama maka beliau pun mengatakan amin. Kemudian beliau naik lagi tangga yang kedua, amin. Beliau naik lagi pada tangga yang ketiga, amin. Ini diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Apa yang beliau aminkan ini? Maka para sahabat bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, dewa <coughs> ma amanta Wahai Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Kata Rasulullah SAW, Jibril datang kepadaku. Maka Jibril berdoa, Ya Allah, apakah Jibril datang kepadaku. Maka dia mengatakan, celakalah seorang hamba yang mana telah datang Ramadan dan keluar bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Ini celakalah orang yang seperti ini. Kul amin kata Jibril. Maka ya. Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah aminkan. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Adapun yang kedua yaitu Rasulullah kata Rasulullah pun yang kedua Jibril berkata, "Ya Rasulullah, celakalah orang yang disebut namamu di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu." Maka celakalah orang seperti ini, doakan, maka aminkan. Rasulullah pun mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, celakalah orang yang dia mendapati orang tuanya namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka aminkan hal yang ini, yang seperti ini. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Maka perhatikan tiga kali Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan dan hadis yang kita baca itu adalah hadis yang sahih. Maka Rasulullah Wasallam mengaminkan ketika Jibril mengatakan kecelakaan orang yang mendapati bulan Ramadan dan keluar bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak terampuni. Kemudian yang kedua, aminkan kayak <coughs> Rasulullah kecelakaan kecelakaan bagi seorang hamba yang dia itu disebut Rasulullah SAW di sisinya namun dia tidak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga disebut apa namanya dia mendapati orang tuanya tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Karena itu seorang hamba yang masih memiliki orang tua dan dia mendapati sampai tuanya orang tua di sini adalah merupakan ladang bagi dia untuk jalan dia bisa masuk ke dalam surga. Betapa besar keutamaan berbakti kepada orang tua ketika mendapati orang tua itu telah tua. Karena itu di kesempatan ini kita akan membaca sedikit dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu diwajibkan padanya puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini Allah panggil dengan keimanan. Menunjukkan apa? Allah mengingatkan nikmat iman dan menunjukkan keharusan dari keimanan. Kalau memang betul-betul kita orang yang beriman, maka jangan ditelantarkan keimanan tersebut, tetapi syukuri keimanan itu dan keharusan dari keimanan kamu adalah kutiba alaikumusiyam telah diwajibkan atas kalian berpuasa itu di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian apa tujuannya lalakum tatakun ini akhir dari tujuan ibadah adalah agar kalian menjadi orang bertakwa perhatikan di sini telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian ini menunjukkan bahwa puasa ini ada pada umat terdahulu. Tetapi Allah wajibkan juga kepada umat Islam ini agar mereka merasakan juga nikmat puasa ini. Dan Allah SWT ingin juga memberikan kebaikan bagi umat ini. Tetapi dibedakan cara puasa umat terdahulu dengan umat Islam. Di pada eh, pada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu diperingan, diberikan keutamaan yang besar ketika mereka melaksanakan puasa. Kemudian setelah itu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa ala ladzina yatikuna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al iddata wa litukbir wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kemudian setelah Allah menyebutkan begini diwajibkan kepada kalian kepada orang sebelum kalian menunjukkan puasa ini kebersamaan dengan ibadah umat terdahulu tetapi beda bentuknya sekarang apa tujuannya la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa kata la'alla di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan pasti <coughs> la'alla itu menunjukkan pasti jadi kalau kamu betul-betul berpuasa dengan benar maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa kemudian Allah sebutkan di sini ayaman ma'dudat Ya Allah SWT sebutkan <clears throat> yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka orang maka barang siapa di antara kalian yang sakit. Jadi sebutkan puasa itu hanya ayaman makdudat. Hari-hari yang tertentu saja. Tidak sepanjang tahun. Tapi hanya hari-hari tertentu. Satu bulan saja dia. Satu, satu bulan. Setelah itu Allah sebutkan yaitu dalam beberapa hari yang tertentu maka barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan, lalu dia berbuka dan diwajibkan berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini ke apa namanya? bolehnya dia mengkodok puasanya dan bolehnya berbuka di bulan Ramadan kalau memang dia dalam perjalanan atau dia sakit. Ini kalau dia safar. Kemudian jika mereka tidak berpuasa, Disebutkan kemudian berikutnya orang yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka maka diwajibkan maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari itu. Pada apa? Pada hari yang lain. Maka wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa maka dia membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati Itulah yang lebih baik baginya. Maka berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lihat berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu dan barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian perhatikan ini agama kita Allah inginkan pada kita itu kemudahan di dalam agama ini kalau kita memang betul-betul mengikuti petunjuk, maka akan ada kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan itu dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Perhatikan hadis ini atau perhatikan ayat ini. Di sini terdapat tuntunan untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu asalnya wajib pada setiap muslim dan muslimah. Tetapi kalau ada orang yang sakit atau orang yang mengadakan safar, maka ini boleh dia tidak berpuasa. Kalau orang yang safar itu boleh dia tidak berpuasa kalau memang safar itu berat bagi dia. Dia naik mobil sangat berat. Maka kalau dia safar ini berat bagi dia karena kelaparan, kehausan, maka di sini dia di anjur apa disyariatkan untuk berbuka disyariatkan untuk berbuka maka disyariatkan untuk dia berbuka di bulan Ramadan itu kemudian dia nanti mengganti pada bulan selain bulan Ramadan di situ dia mengganti puasanya mengkodok maka itu salah sebut tadi apa dia mengkodoknya demikian pula orang yang sakit orang yang sakit tidak bisa berpuasa maka boleh dia berbuka tidak berpuasa dia Apalagi misalnya kalau dia sakit, kemudian sakitnya ini menyebabkan kalau dia berpuasa itu menyebabkan sakitnya semakin parah, maka di sini harus dia berbuka. Dan ingat sakit itu ada dua ya, ada dua. Sakit yang terus menerus tidak diharapkan lagi sembuhnya dan sakit yang diharapkan sembuhnya. Maka ini dua pembayarannya. Orang yang sakitnya itu bisa sembuh, maka dia berbuka puasa dia mengganti pada hari-hari yang lain ketika dia sehat. Di luar Ramadan, dia kodok puasanya. Tetapi orang yang sakit, yang sakit ini terus-menerus tidak bisa lagi sembuh, maka dia tidak mengkodok puasa. Maka dia cukup membayar fidyah, setiap satu hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan satu orang miskin. Kalau misalnya dia telah meninggalkan 10 hari, maka dia beli beri makan 10 orang miskin. Dengan makanan satu kali makan kenyang. Satu kali makan kenyang. Ini apa? Kalau dia memang sakitnya terus menerus. Demikian pula orang yang hamil, orang yang menyusui bagi wanita, maka ini dia membayar fidyah saja. Jadi orang yang hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Jadi kalau dia tidak bisa berpuasa karena hamil, dia tidak berpuasa juga karena menyusui, maka di bulan lain atau di bulan itu juga Kapan dia telah meninggalkan, maka wajib baginya membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Tapi ingat, tidak boleh memberi fidyah di awal Ramadan genap 30. Ya. Tapi dia memberi fidyah itu kapan? Kalau sudah meninggalkan puasa. Anggaplah di awal Ramadan, oh, saya tidak akan bisa puasa Sudah. Bayar fidyah saja 30 langsung. Tidak boleh. Tetapi kalau dia telah meninggalkan baru boleh. Anggaplah hari ini dia meninggalkan puasa. Maka hari ini sudah boleh dia beri makan satu orang miskin. Besok dia tinggalkan lagi, dia beri makan satu orang miskin. Atau setelah dia tinggalkan lima hari, dia beri makan lima orang. Kalau dia tinggalkan sepuluh hari, sepuluh hari dia tinggalkan sepuluh orang. Tapi kalau dia sudah tinggalkan satu bulan, memang belum dia mampu di situ, maka tunggu dia mampu membayarnya. Boleh dia bayar sekaligus, satu kali duduk dia kasih makan 30 orang miskin, atau dia cicil sedikit demi sedikit. Ya sedikit misalnya sehari ini dia panggil dua orang miskin dia kasih makan atau dia kasih nasi bungkus kepada orang yang makan satu kali makan itu sudah terhitung apa? Sudah terhitung dia membayar fidyah. Makanya di akhir ayat disebutkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ini apa maksudnya? Asal dari sesuatu itu Allah inginkan kemudahan. Ketika ada yang menyulitkan, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa ini, kalau memang puasa ini mensulitkan kita di dalam perjalanan safar, maka dimudahkan. Justru di dalam safar ini ada dua bentuknya. Ya. Sebelumnya saya ingatkan, safar itu ada dua bentuknya. Ada safar yang capek, ada safar yang ringan. Kalau misalnya dia ke Jakarta, dia berpuasa, naik pesawat cuma sekitar satu jam misalnya tidak membuat dia capek, maka ini apa yang dia lakukan? Lebih utama dia berpuasa. Ya, lebih utama dia berpuasa walaupun berjalannya sangat jauh. Tapi walaupun di sini dia naik mobil saja atau naik motor dia berjalannya hanya 50 kilo, tapi dia di tengah jalan itu sudah kayak berkunang-kunang mata, sudah tidak tahu lagi kelihatan apa jalanan. Makanya seperti ini diberi yang bernapas saja sudah tidak mampu lagi disiram-siram saja. Ini kira-kira harus tetap berpuasa atau tidak? Nah di sini Allah mudahkan yang seperti ini wajib dia berbuka malahan. Sebab pernah Nabi Rasulullah mengadakan perjalanan dan setelah itu Nabi singgah di satu tempat. Maka ada dua orang yang diteduhi oleh manusia. Jadi kerumuni oleh manusia dan diteduhi dia berbaring saja lagi terlentang dua orang. Maka saat itu Nabi bertanya, ada apa mereka ini? Maka kata orang-orang, ya Rasulullah, mereka ini berpuasa. Jadi saking payahnya itu berpuasa, maka akhirnya dia pun diteduhi, nak mampu lagi apa-apa. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan berpuasa di dalam safar. Tidak ada kebaikan berpuasa di dalam safar. Maksudnya, tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar kalau memang membuat dia seperti orang tadi. Paham ini? Perjalanan yang sangat berat. Perjalanan yang sangat berat. Tetapi Nabi sendiri pernah dia mengarahkan perjalanan. Nabi berpuasa. Nabi berpuasa. Ini menunjukkan apa ini? Mana yang lebih utama? Itu tadi. Nabi mampu dia. Nabi mampu dia. Dan Nabi dia menyiram kepalanya dengan air karena sangat kehausan dia. Ini menunjukkan bahwa orang yang sabar itu kalau dia ringan, maka di sini lebih utama dia berpuasa. Kalau berat puasa apa dia safar, maka di sini yang lebih utama dia berbuka. Apalagi kalau dia misalnya dengan safar itu membuat dia akan mati, nah maka wajib dia berbuka ini ada orang sudah tidak tahan lagi sudah, maka wajib dia berbuka. Tapi nanti dia ganti di waktu yang lain. Ini banyak ya tuntunan di dalam Islam ini. Nah kita ketahui bahwa puasa itu apa? Dia itu adalah rukun di dalam Islam. Rukun di dalam Islam. Karena itu jangan diremehkan. Kalau dia rukun di dalam Islam, maka wajib untuk kita laksanakan. Karena puasa itu merupakan rukun di dalam Islam, tapi dia hanya dikenakan satu bulan saja dalam setahun. Satu bulan di dalam setahun. Apakah satu bulannya ini 30 hari atau satu bulannya itu 29 hari? Karena bulan di dalam Islam hanya dua saja, 29, 30. Kalau sudah dihitung 29 tidak apa namanya? Tidak juga maka dikenakan menjadi 30. Itu saja. Tidak ada 28, tidak ada 31. Tetapi 29 dan 30. Nah, sekarang kita akan melihat Bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu? Keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan yang pertama dia adalah bulan pengampunan dan bulan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu setelah menyebut ya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan sederet orang-orang yang beramal soleh. Sebutkan orang-orang yang beramal soleh begitu. Disebutkan di antara mereka itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Maka setelah itu ada laki-laki dan perempuan yang berpuasa, kemudian Allah SWT menyatakan pahala untuk mereka. Pahala untuk mereka. Jadi disebutkan ya orang-orang yang beramal soleh, kemudian disebutkan laki-laki dan perempuan, ada yang berpuasa. Maka setelah itu Allah sebut ini dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka ampunan wa ajran 'azima dan pahala yang besar. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau Allah persiapkan ampunan, Allah persiapkan pahala yang besar. Karena itu orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut tadi dalam hadis yang kita baca yang pertama apa? Bahwa Jibril berdoa, kecelakaan bagi seorang hamba. Dia mendapati bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan, tapi dosanya tidak terampuni. Ini kecelakaan bagi seorang hamba. Nabi pun mengatakan, "Amin." Terimalah ya Allah. Kecelakaan untuk orang yang seperti ini. Kemudian dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebab pahala orang berpuasa ini adalah pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, tidak disebut. Sementara amalan yang lainnya itu disebut apa? Disebut akan dibalas 10 kali lipat, dibalas 100 apa namanya? 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang sangat banyak. Tetapi khusus berpuasa itu antara seorang hamba dan Allah saja dan Allah yang akan membalasnya dengan balasan tanpa batas. Tidak ada yang mengetahui berapa balasannya menunjukkan kekhususan Ramadan itu bagi orang yang berpuasa kekhususan balasan bagi puasa di bulan Ramadan itu akan dibalas dengan pahala-pahala yang sangat besar balasan tanpa batas pahalanya kemudian yang kedua harus diketahui bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka tahu tamengnya pelindung kalau orang perang itu ada pegang ini menahan itu namanya tamengnya dia untuk melindungi dirinya Rasulullah bersabda dalam <clears throat> Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda wasiyah junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf fa in sabahu ahadun aqatalahu falyakul inni imru'un shaimun. Puasa itu kata Nabi adalah junnah, tameng. Ya tameng itu pelindung. Ini keunikan bahasa Arab ya. Huruf itu kalau dia disusun dari tiga ini jim, nun, nun itu menunjukkan sesuatu yang tidak nampak. Sekarang saya tanya, jin. Jin itu dari huruf apa ya? Huruf jim pertama ya. Jim, nun, nun, jin, nun. Tidak nampak kan? Makhluk yang tidak nampak. Kemudian juga surga, jannah. Tadi apa? Jin, nun, nun, jannah. Ini juga dia tidak nampak. Kemudian junnah. Nah, junnah tadi membuat kita tidak nampak. Ketika orang pukul kita, kasih tidak nampak. berlindung itu junnah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu berlindung. Karena itu junnah itu sesuatu yang melindungi. Maka kata Rasulullah, puasa itu adalah junnah. Dia adalah tameng, pelindung kita. Bila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, janganlah dia berbuat sia-sia. Ini yang pertama. Tidak boleh digunakan hari-harinya habis untuk main kartu saja Menunggu buka berpuasa ya. Menunggu buka puasa. Atau dihabiskan main karambol. Atau juga sibuk dia dengan yang lainnya yang tidak memberikan manfaat kepada dia. Tetapi orang yang berpuasa itu puasa itu berapa apa namanya? Jadi puasa itu tidak boleh orang itu janganlah dia berbuat yarfus, sesuatu yang sia-sia. Dan jangan pula dia banyak berdebat. Jangan pula banyak berdebat di bulan puasa. Kalau ada orang lain yang mencerca dia atau memusuhi dia, maka hendaklah dia berkata, saya sedang berpuasa. Ada orang ingin mendebat dia, mencerca dia. Maka dikatakan, saya sedang berpuasa. Jangan dilayani. Orang membuat dia marah, bilang saya berpuasa. Orang mengajak dia berkelahi, bilang saya berpuasa. Karena puasa itu adalah tameng untuk melindungi dia dari api neraka yang sampai dia disuruh dengan puasanya itu banyak berbuat sesuatu yang mengajak pada api neraka. Ini kadang begitu di bulan Ramadan itu justru banyak. Yang di luar Ramadan tidak dia lakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, di bulan Ramadan justru banyak dia lakukan perbuatan sia-sia. Nauzubillah. Nauzubillah. Hal seperti ini. Jelas ya? Kemudian yang ketiga atau berikutnya Rasulullah juga bersabda menyebutkan dalam hadis Jabir juga Utsman bin Abil As. Ya, hadis ini hadis yang sahih juga. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Asya junna ka junnati ahadikum minal kita. Ini penjelasan juga tadi. Nah, hadis ini diberikan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan sahih. Jadi puasa itu adalah junnah seperti junnahnya salah seorang dari kalian dari peperangan. Ya, kalian pada peperangan. Itu tadi ya saya sebutkan pelindung ini. Kemudian yang ketiga, puasa itu memiliki keutamaan dia sebagai pemutus syahwat. Pemutus syahwat. Tapi maknanya di sini pemutus syahwat bukan artinya memutuskan sama sekali. Membuat impoten tidak. Tapi maksudnya memutuskan ini pada waktu-waktu ketika dia berpuasa akan terputuskan syahwatnya ini. Ya, tegangannya itu akan menurun. Tegangannya akan menurun. Tidak membahayakan manusia. Tidak membahayakan dia juga. Karena tegangan listrik itu kalau terlalu tinggi bahaya ya. ya ini kalau kelebihan itu bisa meledak itu apa? Ampli-ampli meledak ya. Lampu-lampu itu bisa meledak kalau kelebihan tegangan. Maka puasa ini dia akan memutuskan, membuat normal. Ya tidak membahayakan. Perhatikan Rasulullah bersabda ya masyarakat sabah man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena yang disebut ba'ah ini mampu menikah ba'ah itu maknanya dua. Yang pertama dia mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itu memang orang yang patah sudah itu tidak wajib, tidak boleh dia menikah. Paham ya? orang yang tombaknya itu patah tidak bisa menombak. Maka yang seperti ini tidak wajib dia menikah karena tidak bisa memberikan efek kepada yang lainnya. Maka ini namanya Ba'ah itu dia mampu untuk melakukan hubungan lawan dengan lawan jenisnya. Kemudian yang kedua, ba'ah itu artinya dia mampu untuk mengadakan pernikahan. Untuk mengadakan pernikahan. Tapi ukuran untuk dia mampu mengadakan pernikahan itu bukan ukuran dengan banyaknya uang. Karena walaupun dia uangnya hanya sedikit, namun dia diberikan kemudahan, maka ini adalah kemampuan bagi dia. Jelas ya? Baik, maka kata Nabi fal betulnya bentuknya perintah. Maka naklah kalian menikah. Kenapa? Nabi sebut keutamaannya. Karena menikah itu akhaddu lil basar, lebih mampu untuk menundukkan pandangan. Wa ahsanulil lil farad, lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Siapa saja yang tidak mampu untuk menikah tadi, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu wijar, pemutus syahwatnya. Ya kalau memang dia tidak mampu, maka puasa dia. Bagaimana kalau dia sudah puasa tetap juga puasa terus setiap hari, ya? Puasa terus setiap hari. Adakan olahraga futsal terus. Ya supaya apa? Ya apel yang tadi tidak kelebihan tegangan. Ini sebutkan bahwa dia pemutus syahwat. Kemudian orang yang berpuasa, ini keutamaan yang berikutnya. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ganjaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran khusus. Ya. Dan itu orang yang berpuasa itu adalah orang yang butuh dengan kekuatan kesabaran. Kekuatan kesabaran, menahan haus, menahan letih, menahan berbagai macam harus dia tahan. Maka setelah itu Allah pun menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dicukupkan balasan tanpa batas bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Sebab di dalam berpuasa itu terdapat berbagai macam jenis kesabaran. Sabar dia melakukan ketaatan, ya. Kemudian sabar dia meninggalkan maksiat dan bersabar dia terhadap ketentuan Allah. Itu kesabaran yang telah terbahas. Tiga jenis kesabaran. Apa itu kesabaran merupakan ketaatan? Itu dia mentaati Allah dalam melakukan puasa. Sahabat meninggalkan maksiat, dia tinggalkan makan dan minumnya. Dia tinggalkan makan dan minum. Kemudian dengan meninggalkan makan dan minum ini, kemudian dia meninggalkan perbuatan riba. Dia meninggalkan juga untuk mencerca. Dia meninggalkan juga berprasangka jahat apa jelek. Maka ini puasa meninggalkan maksiat. Kemudian dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar menerima ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Lihat membuat dia capek, membuat dia letih, kadang putar-putar perutnya karena sakit ma. dia berpuasa. Namun dia bersabar di sini. Lihat balasannya. Innama yuwaffas ajarohum ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Ya, dua kegembiraan. Dan orang berpuasa itu kalau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi bau wangian kasturi perhatikan Rasulullah SAW bersabda adalah kullu amali bini Adam ya setiap kullu amali bini Adam yudha'aful hasanatu ashra amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajazi bihi Yada usyahwatahu wa ta'amahu min ajli walisaimi farhatan farhatun inna fitrihi wa farhatun inna liqa'i rabbih wala khuluhu la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk Perhatikan, ini jadi keutamaan dalam hadis ini menunjukkan apa? Puasa itu memiliki dua kegembiraan. Atau ini sebelumnya ya, nanti kita baca hadisnya. Di sini ternyata terbaca tadi Rasulullah bersabda, setiap amalan anak Adam itu kebaikannya akan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ini setiap amalan anak Adam. Amalan sholatnya, amalan yang lainnya. Begitu. Berapa tadi kelipatannya? 10 sampai 700 kali lipat. Maka Allah berfirman, kecuali puasa. Nah, puasa ini disendirikan balasannya. Kecuali puasa. Sesungguhnya kata Allah, amalan itu adalah khusus bagiku. Jadi puasa itu khusus bagi Allah yang akan membalas dan aku yang akan memberikan pahalanya. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku kata Allah. Meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku kata Allah. Karena itu kalau orang yang meninggalkan makan itu bukan karena Allah, dia meninggalkan syahwatnya juga di bulan Ramadan bukan karena Allah, ini tidak akan diberikan balasan seperti ini. Jadi akan diberikan balasan khusus kepada dia. Dan itu ada orang berpuasa itu hanya untuk mencari sehat saja. Ada ya. Tidak seperti itu, tapi puasa itu mengharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah berikan kesehatan kepada dia, itu balasan kebaikan dari puasanya. Balasan kebaikan dari puasanya. Karena itu dia meninggalkan sahwat dan makanya karena aku kata Allah. Maka bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan Kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ya hadis ini lafadznya di dalam riwayat Imam Muslim. Perhatikan ya. Jadi di sini disebutkan apa? Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berlebaran. Ini maknanya. Ketika dia berbuka, artinya berbuka ini sudah selesai bulan Ramadan. Makanya disebut apa? Idul Fitri, hari berbuka. Hari berbuka. Kemudian yang kedua, kegembiraan di sini, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ini kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kemudian puasa orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu lebih harum dari bau misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya Ustaz, mana bau harum? nah jadi orang berpuasa kalau dia bernapas ah gitu, langsung terasa baunya, sak mau pingsan saya. Mau pingsan. Iya memang. Walaupun sudah sikat gigi, tetap bau juga. Memang bau itu bukan karena dari gigi. Bau itu muncul dari perut yang lapar, yang kosong karena tidak ada makanan. Paham ya? Itu muncul dari situ yang keluar hawanya itu yang menimbulkan bau di situ di mulutnya. Maka disebutkan sini bahwa yang lebih harum dari misik, kasturi, karena Allah akan balas di akhirat nanti Allah jadikan bau ini balasan yang sangat harum di situ. Jelas ini? Ya? Balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan juga dia merupakan kegembiraan bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan rohnya. Maka tidak ada yang bisa mendapatkan kegembiraan ini. Karena itu orang yang tidak berpuasa hanya ikut rame-rame saja bulan apa namanya Idul Fitri itu beda dengan orang yang memang betul-betul berpuasa dia tahan dia tahan dan bulan Idul Fitri betul-betul dia ini merasakan kegembiraannya sangat gembira ya kalau memang betul dia berpuasa kemudian yang ketujuh sedikit lagi puasa sehari di jalan Allah itu menjauhkan wajah seseorang dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun dia berpuasa satu hari di jalan Allah itu menjauhkan wajahnya sejauh berapa sejauh 70 tahun. Rasulullah SAW bersabda, menjauhkan wajahnya dari api neraka tadi ya. Satu hari dia berpuasa, maka akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarah 70 tahun perjalanan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ala Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari sabatina kharifa. Tidaklah seorang hamba itu, tidak seorang hamba pun, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah karena amalannya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka itu sejauh perjalanan selama 70 tahun. Lihat ya, keutamaan puasa. Kemudian puasa itu khusus. Pintu khusus di surga itu bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kata Rasulullah sesungguhnya di sorga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Pintu yang dinamakan apa? Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang berpuasa itu akan masuk melalui pintu Rayyan itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melewatinya kecuali mereka dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa lalu mereka memasukinya. Jika orang-orang yang terakhir dari mereka telah memasukinya, maka pintu itu pun akan dikunci hingga tidak ada lagi orang yang melaluinya. Jadi ini hadis dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa saja, tidak ada yang lainnya. Kalau sudah masuk semua orang yang berpuasa tadi di pintu itu ditutup sudah. Tidak boleh yang lainnya masuk. Ini pintu apa namanya? ar Namanya ar Siapa yang mau bernama dengan Rayyan? Nah, ini dia pintu surga ini. Tempat pintu masuknya orang yang berpuasa. Kemudian puasa itu kafar, menggugur dosa. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Hudzaifah bin Yaman Rasulullah bersabda, kita langsung terjemah ya. Fitnah fitnahnya seorang terhadap keluarganya, fitnahnya seorang terhadap hartanya, terhadap jiwa, terhadap anaknya dan terhadap tetangganya itu dapat ditebus dengan berpuasa, dengan sholat, dengan sholat berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ya? Jadi dia dia fitnah terhadap keluarganya. Artinya fitnah terhadap keluarga ini ada dia berbuat kesalahan di situ di dalam keluarga, kemudian pada hartanya, pada jiwanya, pada anaknya dan tetangganya dapat ditebus dengan puasa. Keutamaan. Pada dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, kata beliau dalam riwayat Abu Hurairah. Ya dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa seorang pada masa di antara waktu tersebut sepanjang dia menjauhi dosa besar. Jadi Jumat ke Jumat ini ya datang hari Jumat ini ya. Nanti akan datang hari Jumat berikutnya. Di sini akan digugurkan dosanya sampai Jumat berikut. Demikian bulan Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya akan digugurkan dosa-dosanya di antara Ramadan ini. Berapa lamanya? Setahun. Ya, setahun. Tapi kata Nabi, sepanjang ia menjauhi dosa besar. Tidak tanaba al kabairo. Jika dia menjauhi dosa besar. Kalau dia menjauhi dosa besar, maka dengan puasa itu di Ramadan ini itu akan menggugurkan dosanya sampai Ramadan bulan depan, eh tahun depan. Kemudian puasa itu termasuk amaran yang mengakibatkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk mengerjakan suatu amalan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga." Maka beliau bersabda, "Berpuasalah karena puasa itu tak ada bandingannya," kata Nabi. Ini hadisnya sahih ya. Dari sahabat Umamah, Abu Umamah radhiyallahu taala Jadi Abu Umamah datang kepada Nabi. Abu Umamah ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Ini orang harusnya datang kepada orang alim. Itu bertanya seperti itu. Berikan kepada amalan sehingga saya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga amalan itu. Itu yang bertanya dia. Yang nggak bertanya, Pak Ustaz, itu kalau ilmu supaya lancar datang itu gimana ya? Ada kadang bacaannya. Nah ini salah. Tapi harusnya datang, ya, Pak Ustaz, kalau amalan yang bisa menjauhkan saya dari api neraka itu bagaimana ya? yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Begitu. Lihat para sahabat sering begini. Ya Rasulullah, berikan kepadaku amanan yang memasukkan saya ke dalam surga. Maka yang disebut apa di sini? Puasa. Karena puasa itu kan Nabi tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Menunjukkan kehebatan ini puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa ini pemberi syafaat pada hari kiamat. Karena itu puasa ini pemberi syafaat pada hari kiamat. Maka syafaat baginya. Karena itu Puasa ini berkata, wahai Rabbku, saya telah melarangnya terhadap makanan dan sahwat pada siang hari. Maka izinkanlah saya untuk memberi syafaat baginya. Ini juga demikian pula Al-Quran berkata, Ya Allah, saya telah menghalanginya dari tidur malam. Maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka saudara itu Rasulullah pun bersabda, maka keduanya ini mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada hamba. Ini hadisnya disahihkan oleh apa dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi Al-Qur'an dan puasa itu pemberi syafaat kita dari kiamat. Allah izinkan. Dan di bulan puasa itu disebut juga bulan Al-Qur'an. Sekarang situ dibaca Al-Qur'an terus. Dan memang nikmat ya membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya sini Ramadan itu ya pada Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan akan dibelenggu. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa fidati syayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan setan itu dibelenggu. Ah. Lihat ya, ini dalil menunjukkan bahwa surga dan neraka itu hari ini sudah ada. Ayat dalam Al-Qur'an disebutkan Sedikit ketika menyebut surga uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang bertakwa. Itu pakai fiil madi, menunjukkan telah disiapkan. Kemudian juga neraka disebutkan neraka itu apa? Orang-orang yang rusak, maka uiddat disebutkan neraka itu uiddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan, telah dipersiapkan. Surga dan neraka itu ada hari ini. Makanya dia akan dibuka pintu surga, dibuka pintu neraka. Dan di belenggulah, apa itu belenggu? Dirantai. Syaitan, syaitan. Muncul pertanyaan. Kalau memang syaitan, syaitan itu dibelenggu pada hari Ramadan, lalu kenapa masih banyak orang berbuat jahat? Bahkan kadang bulan Ramadan itu semakin banyak kejahatan. Apalagi menjelang berbuka Ramadan. Sudah dekat 10 hari, tinggal 5 hari sudah berbuka Ramadan. Mau lebaran. Nah, ini banyak nih ayam-ayam hilang tuh. Hmm. Banyak. <laughs> Ya. <laughs> banyak gitu. Macam-macam sudah. Jadi pedagang-pedagang juga yang dijaga itu pencurinya itu yang sulit dijaga. Biasanya kalau sudah akhir-akhir Ramadan. Lalu kenapa seperti ini? Ini jadi masalah kan? Ya. Apa sebabnya? Sementara disebutkan oleh Rasulullah, apakah Rasulullah berdusta? Tidak. Rasulullah ini dikenal siapa beliau? As-Sadiq wal Masduq. Yang jujur dan harus dibenarkan dia. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata, tidaklah berkata dari hawa nafsunya, tetapi dia berkata dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu apa makna hadis ini? Setan-setan ini dibelenggu masih banyak berbuat jahat. Tafsirnya ada dua dari para ulama. Tafsirnya ada dua. Ini yang pertama tafsirnya adalah karena yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang bos-bosnya saja. Bos-bosnya ya. Setan-setan yang durjana. Adapun yang ya kelas-kelas terinya itu masih berkeliaran. Ini tafsir pertama. Jadi ini pun sudah memungkinkan karena bos-bosnya yang hebat-hebatnya itu dibelenggu. Tinggal orang-orang yang kroco-kroconya. Begitu ya. Ini tafsir pertama dari hadis ini. Tafsir yang kedua dari hadis ini bahwa seluruh setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ada kejahatan? Itu kejahatan tidak hanya muncul dari setan, ya, tapi muncul dari jiwa memang yang jelek. Menunjukkan bahwa ketika datang bulan Ramadan, orang yang berbuat jelek itu semakin datang tetap berbuat jelek juga, menunjukkan memang jiwa ini adalah jiwa yang jelek. Nah, ini hati-hati kita ini. Kita ukur diri kita, oh, kenapa semakin datang bulan Ramadan semakin suka saya berbuat jelek? Jangan-jangan jelek hati saya, rusak jiwa saya. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar Allah Subhanahu wa membaiki jiwa kita, karena itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para pelaku kejelekan, amsik" ketika dalam bulan Ramadan, tahan diri diri kalian. Ya, ini dalam hadis lain sebutkan. Diperintahkan diseru dengan seruan, "Wahai orang-orang yang melampaui batas, amsik, tahan." Ya, tahan. Ini membedakan itu makna dari hadis tadi. Kemudian yang terakhir di sini, puasa pada bulan Ramadan itu merupakan keimanan dan mengharap pahala dan dosa-dosa akan diampuni. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban kutira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan imanan dalam keadaan dia beriman wa ihtisaban dalam keadaan ihtisab. Apa makna ihtisab? Mengharapkan pahala, itu ihtisab. Jadi puasa Ramadan ini akan bermanfaat bagi kita dan keutamanya disebutkan tadi satu apa harus dia lakukan dengan iman dalam keadaan dia beriman melakukannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Mengharapkan balasan. Kemudian ikhtisaban. Ikhtisab itu betul-betul dia berpuasa itu memang mengharapkan pahala dari Allah. Ghufir lahu man taqaddama min Maka diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah berlalu dari dia. Ini banyak ya keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya ada pun masalah tuntunan bagaimana berpuasa Ramadan, maka insya Allah utara akan dibahas oleh ustaz-ustaz yang ada di sini. Ya, ini hanya tuntunan bagi kita bersama. Ya, insya Allah utara mungkin pada waktu yang lain kita bisa membahas tentang apa? Bagaimana tata cara puasa yang benar di dalam syariat kita. Sehingga kita berpuasa itu tidak sulit. Atau sedikit saya jelaskan bahwa berpuasa itu yang biasanya nampak sulit bagi manusia apa? Liurnya ini. Liurnya. Ya apalagi orang-orang yang merokok itu biasanya sulit ya karena liurnya itu aduh kecut terus. Yang ini liur itu boleh ditelan ya, boleh ditelan. Jangan dulu saya pernah puasa waktu kecil itu di jendela terus, benar. Itu liur itu tidak pernah habis dia. Boleh ditelan. Yang tidak boleh ditelan itu apa? Kalau memang dia masukkan sesuatu dari mulutnya, nah bercampur dengan liurnya itu baru dia telan, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kemudian orang yang berpuasa itu juga boleh dia mandi. Tidak ada larangan. Sebab Nabi yang salam di bulan Ramadan pernah dia junub dan dia bangun sampai mendapati siang hari. Kemudian setelah itu beliau mandi. Ini menunjukkan bolehnya mandi. Maka boleh dia berenang sepanjang tidak masuk air ke dalam tenggorokannya. Ya boleh juga dia mengumpulkan liurnya kalau memang kehausan. Setelah itu baru dia telan untuk meringankan dia. Bu boleh juga orang yang berpuasa itu untuk bersikat gigi. Bersikat gigi boleh. Karena Nabi Rasulullah menyebutkan laula an asuqqa ala ummati la amartu biswa inda kulli wudu. Ya. kan tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan gigi setiap kali hendak berwudu. Dalam satu riwayat, setiap kali hendak sholat. Sekarang apakah sholat dan wudu ini hanya di luar Ramadan? Tidak. Maka di bulan Ramadan juga kita semakin memperbanyak sholat, memperbanyak wudu. Di situ kita bersikat gigi. Boleh membersihkan. Kemudian juga orang yang berpuasa itu boleh dia apa? Ya mandi, boleh dia mencium istrinya. Ya, karena Nabi SAW itu pernah dia mencium istrinya. Hanya di sini ada dua. Hanya ada dua di sini bentuk. Pernah datang seseorang berkata, "Ya Rasulullah, boleh tidak saya memeluk istri saya?" Kata Nabi, "Tidak boleh." Datang yang satu, "Ya Rasulullah, boleh tidak saya memeluk istri saya?" "Boleh." Loh. Memang Nabi ini tidak adil. Satunya boleh, satunya tidak boleh. Ternyata yang tidak boleh tadi anak muda yang baru menikah. Ini ini beda semangatnya ya. Yang dibolehkan oleh Nabi itu orang yang sudah ya mulai redup. Mulai redup ya. Ini mulai apa kata orang ini? mulai nobet sudah. jadi yang seperti ini beda, dibedakannya dalam hukum. Makanya menjawab pertanyaan itu juga sesuai dengan kondisinya orang yang bertanya. Jelas ini banyak hukum-hukum di balik ini. Ya insyaallah taala kita nanti minta kepada ustadznya untuk membahaskan hal tersebut supaya memang kita berpuasa itu punya tuntunan yang jelas. Kemudian di antara yang pokok juga harus dipahami di sini adalah masalah insan. Allah berfirman dalam Al-Quran apa disebutkan kalian itu makan dan minumlah ya kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyad min al aswad min al Allah berfirman apa Allah berfirman makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian yang putih dan yang hitam apa yang maksudnya putih dan hitam minal fajar dari waktu fajar Ya putih dan hitam itu Salman Al Farisi waktu itu apa benang putih dan benang hitam dia ikat benang putih dan benang hitam itu dia ikat di kakinya. Gitu. Dia lihat gitu sampai menjelang subuh. Dia lihat kapan dia kelihatan. Ternyata salah dia. Jadi inginkan dengan sampai jelas benang putih dan benang hitam itu yang diinginkan apa? Adalah waktu fajar. Itu waktu fajar kalau sudah masuk waktu subuh itu akan nampak terbentang begini dan di bawahnya hitam, di atasnya putih. Itu yang diinginkan dengan. Jadi makan dan minum itu kita berpuasa, di situ kita makan dan minum. Karena itu Nabi rasulullah beliau makan sahur itu disebutkan kapan beliau makan sahur? Ditanya, yaitu ketika mulai Bilal ada. Kapan berakhirnya? Sampai Ibnu Umi Maktub ada subuh. Bilal ada pertama. Di situ Nabi mulai makan. Setelah itu baru Ibnu Umi Maktub naik untuk ada ada waktu subuh di situ Nabi berhenti. Ditanya berapa jaraknya? Sekitar membaca 50 ayat. Sekitar membaca 50 ayat. Kurang lebih 15 menit. Jarak dengan waktu subuh di situ mulai Nabi makan. Kenapa? Karena disitulah waktu yang berkah itu makan sahur. Makan yang berkah. Kalau kita makan tengah jam 2, datang waktu subuh sudah lapar lagi. Ya. Di sini kita makan, kapan berhentinya? Kalau dia sudah mendapati subuh, harus dia berhenti dari makannya. Harus berhenti dari makannya. Nah, di sini sebenarnya keutamaan itu adalah dia makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Dan perbedaan kita dengan umat terdahulu kata Nabi dalam puasa adalah makan sahur. Umat terdahulu mereka tidak makan sahur, tetapi umat Islam itu makan sahur dalam puasanya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian kata Nabi, karena dalam makan sahur itu ada berkah. Itu tadi berkahnya. Kalau dia makan sahur itu tidak akan lapar dia. Masih segar dia datang waktu subuh baru bisa makan tadi kan. Ini saya baru minum teh tadi. Tapi tidak puasa sekarang. Ya habis tidak ya, enak masih terasa. Nanti siang sampai tengah hari baru mulai agak lapar sedikit. Di situ saya dia menahan. Ini kebaikan Islam ini. Demikian pula dipersegerakan berbuka kata Nabi. Yang bertanya itu bersegerakan berbuka. Bukan artinya bersegerakan jam 5 sudah segerakan aja dah. Tidak, maksudnya ketika masuk waktu maghrib segera buka, jangan tunggu tengah malam. Sebab ada memang orang yang disebutkan nanti tengah malam baru dia berbuka. Kalau muncul bintang-bintang di langit. Tidak. Tapi bersegera ketika masuk waktu, bersegera dia berbuka. Disinilah berkah umat Muhammad. Jelas ya? Ini banyak tuntunan-tuntunan yang seperti ini harus kita perhatikan dengan baik. Hanya yang dilarang, yang sangat dilarang sekali dalam puasa itu apa? Satu, makan. Ini larangan dalam puasa. Kedua, minum. Ketiga, ya dalam makna makan dan minum. Apa makna makan dan minum itu? Merokok itu makna makan, minum. Kemudian berikutnya apa? Dilarang dia bersenggama dengan istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Ingat ya, siang hari Ramadan. Dalam keadaan dia berpuasa. Ini tidak boleh. Bagaimana kalau mereka musafir? Kemudian mereka tidak berpuasa sampai di rumah. Kan tidak puasa dia. Ini tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau dia mau terhadap istrinya sengaja berbuka, tetap dia bayar kafaro karena dia menipu. Karena dia menipu, menipu ya. Ini Bayar kafarohnya orang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, syaratnya di membayar kafaroh satu apa lagi? Dia berpuasa. Dia lakukan di siang hari Ramadan. Begitu. Dalam keadaan dia berpuasa di siang hari Ramadan, dia lakukan perbuatan hubungan suami istri. Kafarohnya apa jemaah sekalian? Puasa dua bulan hari berturut-turut. Mau kita? Dua bulan berturut-turut. Apa ini dua bulan berturut-turut? Dia sudah puasa 50 hari. Berarti satu bulan lebih ya. Tinggal berapa hari lagi? Nah, dengan 10 hari lagi. Jadi 60 hari. Dia sudah berpuasa 30 hari. Apa? 50 hari. Nah, tinggal 10 hari lagi. Batal dia karena ada undangan makan kambing. Nah, kalau batal kayak ini apa? Dimulai dari awal lagi. Mulai lagi satu, dua, ya gitu. Kenapa? Karena ini sebut puasa dua bulan ini berturut-turut, enggak boleh putus, Enggak boleh putus. Bagaimana kalau sudah 58 hari, tinggal dua hari, Nah, pergi makan-makan lagi, dan batal lagi. Ada yang dilakukan ulang lagi dari awal? Ini bahaya ya. Berpuasa dua bulan betul betul. Baik, ini hukum-hukum insyaallah taala mungkin pada pembahasan yang lain. Ya pada ustaz-ustaznya di sini. Cukup dulu ya, kurang lebihnya saya dimaafkan. Karena itu persiapan kita menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, memperbaiki jiwa kita dengan memperbanyak apa? Membersihkan harta kita sebelum kita masuk pada bulan Ramadan agar kita masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah siap untuk melakukan puasa dan bersiap meraih pahala yang besar.